kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sedikit pertanyaan saya, bu ya kalau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu uh, apa? Nunjuk gini kan? Nah, uh, waktu itu saya sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah gitu ke bawah lagi. Tapi pernah ada orang yang mengajari saya saya kan nggak eh, nggak paham banget asyhadu alla ilaha asyhadu anna muhammadar rasulullah sampai terus sampai uh, mau assalamualaikum terus gitu gini terus gitu nah yang benar itu kalau setahu saya mah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tuh udah gitu nunduk eh, gini lagi yang benar yang mana barangkali saya salah tata cara salatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Yahya dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon menjawab. Masalah menggerakkan jari jemari itu adalah perbedaan antara ulama ya. Kalau menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah ada mengangkat jari begitu. Asyhadu alla ilaha illallah mengangkat sekali selesai. Itu sunnah. Kalau menurut madhabnya Imam Malik, yang ikut madhab Imam Malik ya, mengangkat jemari di saat menyebut lafzul jalalah digerakkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad Allah jadi di saat menyebut nama Allah itu ada digerakkan begini ya itu adalah madhab dari madhab Imam Malik rahimahullahu taala itu adanya di mana di Maroko madhab Malik kemudian di bagian Mesir ada tapi kalau di Indonesia ada orang gerak-gerakkan ini dijamin orang bingung Malikiyah bukan Syafi'iyah enggak itu biasanya Albaniyah itu itu dijamin itu kok aneh loh di Indonesia kok gerak-gerakkan jemari dalilnya gimana kono yang kuat dalilnya ini siapa bilang wong dalilnya itu satu dalilnya satu Nabi Muhammad mengatakan yuhariku yatajahadu wa yuhariku isbi'ahu atau usbu'ahu dia bertasahud dan menggerakkan jemarinya dalam riwayat yarfa mengangkat jemarinya antara mengangkat dengan menggerakkan ini dipadukan oleh madhab Imam Abu Hanif Imam Syafi'i ia mengangkat dan menggerakkan sekali tok kan yuhariku. tapi kalau madhab Imam Malik yuhariku diartikan gerak-gerakkan kan dia padahal judulnya sama makanya ulama nggak berantem begitu nggak nganai-nganai ini kadang-kadang di samping kita begini itu maksain kadang-kadang subhanallah nah, ini ya bukan tidak kita katakan tidak apa-apa cuman kita pengen tahu ikut siapa sampean ya. saya kita punya guru madhab maliki Profesor Dr. Ali Toharoyan maliki banyak maliki Syekh Muhammad Habib Cingkiti maliki maliki banyak sudah begitu luas mereka kalau bersama anak-anak syafi'i ya kayak syafi'i nyantai padahal mereka maliki beneran Ya, ini Malik bukan madhab Maliki ya. Kalau kita katakan madhab Maliki palsu. Terus apa lagi? Madhab Syafi'i juga enggak. Jadi orang bingung, enggak tahu ikut siapa. Itu yang madhab Maliki pun sederhana, enggak sampai derajat seperti itu. Nah ini ini keanehan. Jadi kalau ada Anda menggerak-gerakkan sah, tidak menggerakkan ya benar karena Anda ngikut madhab Syafi'i. Kalau Anda menggerak gerakkan ikut madhabnya Imam Malik ya benar boleh-boleh saja. Jadi Anda dengan siapa, maka itulah ilmu. Bukan berarti harus pamer. Wow, sampai mengatakan salah. Kalau kadang-kadang ada ciri men menciri orang sesat kalau tangannya tidak gerak-gerak. Makanya kita balik juga. tandanya orang sesat di Indonesia kalau tangannya gerak-gerak. Bisa begitu nanti akhirnya. Karena mereka menandai seperti itu sebagian, bukan mereka semuanya. Jadi kalau ada tak, pokoknya cirinya kalau masuk masjid tangannya nggak gerak-gerak itu adalah nggak benar karena nggak ikut albani kan gitu. Jadi semuanya salah. Subhanallah. Nah ini adalah kita tidak bisa seperti itu. Padahal sederhana Anda gerakkan. Kalau yuk gerak-gerak. Kenapa? Karena saya belajar di Maroko. Tidak apa-apa. Saya berubah madhab maliki. Ya nggak apa-apa. Anda silakan dengan ilmumu boleh. Tapi orang lain jangan diajak seperti itu semuanya. Itu fitnah. Kalau kita harus jadi ustadz di India, kami akan belajar fikih Hanafi. Karena adab dakwah itu sesuaikan dengan ilmunya orang awam. Tidak harus orang India saya rubah dengan madhab syafi'i. Kalau seandainya saya punya madhab Hanafi, kok datang ke Indonesia, saya wajib belajar fikih syafi'i. Kenapa? Sudah memasyarakat. Tidak usah saya rubah. Menyentuh perempuan gak batal. Pusing, ribut nanti jadinya. Padahal ulama kan sederhana nggak berantem. Ini membatalkan nggak membatalkan sederhana. Tapi kalau sudah dibarengi dengan kesombongan, itulah musibah dan gurunya ada itu. Orang yang ngajak nyalah-nyalah ini itu ada. Wallahu a'lam bisawab. Tuh, apa kata ustaz? Tuh, apa kata ustaz?